TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur tapi aku saja. Naik. Laki-laki usilan, kubunuh kalian. Iya. Urus mereka ini, Nengrum. Ya, Temani aku mengejar bocah itu. Mari, selesaikan mereka bersama teman-temanmu. Baik, Bayu. Hup. kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang bener itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Prokol. Itu loh yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Sukian, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Seri yang ke-30 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Francisca sebagai Ning Cilik, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Sunario sebagai Watu Galong, Harry sebagai Watu Dulur, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Ana Sambayon sebagai Lastri, Eli Panca sebagai Diahwari, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala yang menjadi gelisah dengan rencana Nyi dan Prabu Sora segera meminta Sariti untuk kembali ke padang rumput di pinggir kota Rupada. Setibanya di sana, mereka menemukan kesunyian di padang rumput itu. Akan tetapi baru saja mereka akan memutuskan meninggalkan padang rumput menuju kota Rupada. Hei, itu. Aku melihat bayangan beberapa orang di sana. Hei, siapa kalian? Hah? Bibi, mereka adalah kakak Ning. Ah, matamu sembuh tajam, Adikaya. Bagaimana kau bisa tahu bahwa ini adalah aku? Dua sosok tubuh yang besar di sampingmu itu. Kak Ning, engkau harus segera meninggalkan padang rumput ini sejauh-jauhnya. Kau tidak boleh bersembunyi di kota Rupada, karena mereka pasti akan menemukanmu. Oh, mereka siapa, Adik Kayan? Apakah wanita siluman itu? Iya, wanita siluman itu dan juga kakek Sora. Uh, tapi aku khawatir makam kakek. Ya, mereka tidak akan tahu di sana terdapat makam gurumu dan juga kakek Pungkur. Uh, tetapi uh, mereka benar, Ning. Marilah kita pergi bersama dengan mereka untuk bersembunyi. Aku khawatir tidak dapat melindungimu dari tangan ya, mereka. Ya. Kita memang harus bersembunyi beberapa saat. Besok malam kita kembali lagi ke tempat ini. Ah. Hmm. Baiklah, Aku akan mengikuti kemana kalian pergi. Hup! Adik Ning, kau naiklah ke atas punggung kuda itu. Biar aku berlari di samping kuda ini. Tapi Bibi, sudahlah, jangan banyak basa-basi lagi. Naiklah cepat sebelum mereka tiba. Aku dapat berlari cepat di samping kuda ini bersama dengan kedua paman ini. Uh, baiklah, Bi. Hup! Ayo tunggul. Yeah! Iya, iya. Bibi, kemana sebaiknya kita pergi? Kita menembus hutan di sebelah barat kota Rupada. Percepatlah sedikit lari kudamu, Kayan. Aku masih sanggup untuk mengimbanginya. Baik, Bi. Yeah, yeah. hutan barat kota Rupada, Sariti menyarankan mereka untuk berhenti dan kemudian beristirahat serta membuat perapian. Sementara itu di padang rumput yang tak jauh dari gerbang kota Rupada. Huh, kurang ajar. Kemana mereka? Apakah engkau mendustaiku? Uh, ampun, huh? ampun Nyai. Saya tidak mendustai Nyai. Ya, siang tadi sebelum saya mencari Nyai, mereka masih berada di tempat ini. Hmm. Kita dapat mencarinya di kota Rupada, di markas utama pengemis tongkat merah. Tunggu. Hmm. Aku merasakan di sekitar tempat ini adanya hawa hangat dari tubuh manusia. Iya, mereka belum lama meninggalkan tempat ini. Mereka belum lama meninggalkan tempat ini. Aku akan mencoba mencari kemana mereka pergi. Wari, lindungi aku. Aku akan mencari tahu kemana mereka pergi. Beberapa orang yang baru saja meninggalkan tempat ini. Baik, Bayu. Saya akan menjaga dan melindungi Bayu. Heh, menyingkirlah jauh-jauh, Tuan Sora. Baik, Nyai. Lastri kemudian duduk bersila di rerumputan. Ia bersemedi memusatkan perhatiannya pada kekuatan nenek Ranggis yang telah bersatu di dalam tubuhnya. Hmm. tidak dapat bermain sembunyi-sembunyian dengan aku. Ikuti aku. dalam keadaan tidak sadarkan diri bangkit dan kemudian melesat ke muka bagikan melayang saja. Kedua kakinya nampak seakan-akan tidak menyentuh bumi. Sementara itu dia Warih bersama-sama dengan temannya dan juga Prabu Sora mengikutinya dari belakang. Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. Oh, bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan Siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Pharma. terus diikuti murid-muridnya dan Prabu Sora ke arah mana Sariti mengajak Kayan dan Ning Cilik pergi. Rombongan Lasti terus melesat diiringi oleh kekuatan siluman dari Nenek Ranggis. Sampai akhirnya mereka tiba di pinggir hutan di mana Sariti dan Kayan Manggala bersembunyi. Dan sesaat setelah mereka tiba, Lastri kembali tersadar dari ikatan kekuatan Nenek Ranggis. Ah! Celaka, Bi. Mereka mengetahui tempat kita. Kayan, aku akan melindungimu. Kau naiklah ke pengungsi tunggul bersama Ning Cilik, dan mereka tidak akan dapat mengejarmu. Tidak, Bi. Kita akan tinggal bersama-sama, atau pergi bersama-sama. <laughs> Eh, kiranya engkau harus ikut kembali bersamaku, dan kalian yang lainnya mati oh, demi yang aku. Kau harus menyelamatkan tongkat merah Kayan. Tinggalkan tempat ini dan aku akan menyusulmu. Demi yang agung, dengarlah permintaanku Kayan. Mendengar permintaan Sariti yang sangat memelas, Kayan segera menyadari akan artinya tongkat pusaka perguruan yang berada di tangannya. Segera saja ia menarik tangan yang Cilik dan mengajaknya melompat ke atas punggung si Tunggul yang berada hanya satu tombak di sampingnya. Melihat hal tersebut, Lastri dan murid-muridnya yang telah mengepung mereka segera memburu berusaha melumpuhkan bocah itu. Tetapi si Tunggul telah meringki keras. Dan bersamaan dengan itu, Sariti dan juga Watu bersaudara menghadang serangan mereka. Biarkan dia pergi wanita liar. Hai, hadapi aku saja. Hai. Aku bunuh kalian. Iya. Urus mereka ini, Ningrum. Temani aku mengejar bocah itu. Mari, selesaikan mereka bersama teman-temanmu. Baik, Bayu. Hup. belasan murid-muridnya bersama dengan pembantu dari Paman Kado Gambit ini. Hai! Hai! hai, Kalong, tidak ada jalan lain bagi kita rupanya. Ya, kita ya, memang ya. harus mati di tempat ini. Ah, iya. hai, iya, kita memang harus mati. Tetapi aku akan mengajak sedikitnya dua atau tiga orang siluman itu, kakak. Kau lihatlah. hai, Iya akan mengajak beberapa siluman ular itu untuk menyertai kita ke neraka. Sepasang iblis kembar itu mengamuk tanpa mempedulikan lagi keselamatan dirinya. Sementara Sariti bertempur sambil mencari upaya untuk melarikan diri, menghindarkan diri dari kepungan wanita-wanita siluman guna mengejar Kayan Manggala. Aku harus dapat keluar dari kepungan mereka. Aku harus melihat keadaan Kayan Manggala. Anak itu tidak boleh mati. Akan tetapi niatnya itu hanyalah merupakan niat saja. Tekanan dari tujuh belas wanita murid kembang hitam semakin ketat saja. Bahkan beberapa pukulan mulai menerpanya. Dan keadaan Watu Galong dan Watu Dulur pun nyaris tidak berbeda. Keadaan mereka sangatlah berbahaya. Dalam keadaan yang kritis itu, tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh suara halus yang bergema di tengah hutan belantara yang gelap itu. Kalian sudah jauh sekali tersesat. Sadarilah segera langkah kalian itu. Hentikanlah pertempuran ini. Suara itu? Suaranya kak itu? salahnya, Wari? Mungkin. Aku yang bersalah. Aku yang pertama-tama membentuk kalian menjadi wanita-wanita perkasa yang keras dalam bersikap. Tetapi sadarilah, langkah kalian kini menjadi semakin jauh. Benar, dia adalah Nyai Kembang Hitam. Hei, ayo keluarlah engkau Nyai Kembang Hitam. Kau bukan lagi penguasa perguruan Kembang Hitam. Bayu Lastrilah yang kini pemimpin kami. Dia yang kini membentuk kami menjadi wanita-wanita perkasa yang tanpa tanding. Iya, benar. Itu adalah suara dari anting bulan. Aku masih mengenalnya, walaupun 13 tahun aku tidak pernah berjumpa dengannya. Bulan! Kayan putramu dalam bahaya! Ia dikejar pimpinan wanita siluman ini ke arah utara sana! Selamatkanlah putramu, Bulan! keluarlah Nyai Kembang Hitam. Sekarang kau akan dapat membuktikan bahwa engkau bukanlah maha guru untuk kami. Kami telah tumbuh lebih jauh dari yang kau perkirakan. Keluarlah! Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm. Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih Prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Prokol sirup. Prokol sirup, produksi Kalbe Farma. saja mereka teringat akan sikap lembut yang penuh kasih dari Nyai Kemang Hitam. Mereka semua merasa gelisah dan tidak tahu harus bersikap bagaimana sehubungan dengan munculnya Nyai Kemang Hitam. Kurang ajar! Dia sudah pergi. Pastilah mengejar Bayu Lastri. Ayo, tinggalkan mereka. Nyai Kemang Hitam adalah musuh utama kita. Hup, hup. Wiyah Warih melesat ke arah utara, ke arah mana Lastri mengejar kepergian Kayan Manggala. Sementara itu, Kayan Manggala tiba di sebuah pondok kecil. kita bersembunyi di dalam pondok ini saja. Mudah-mudahan mereka tidak dapat mengejar kita. Tetapi pondok siapakah ini? Aku mengenal pemilik pondok ini. Aku, engkau adalah putraku. Putraku dan putra Dinda Anding Wulan. Oh, turunlah dari atas punggung kuda itu, nak. celaka. Tidak aku sangka laki-laki ini masih berada di pondok kakek pemilik pedati. Kukira ia telah pergi setelah tersadar dari pingsannya. Kayan putraku, turunlah dari atas punggung kudamu engkau adalah putra Dinda Wulan. Aku Raden Sakapalwaguna ini adalah ayahmu, nak. Turunlah dari atas punggung kudamu. <laughs> Pertemuan yang sangat mengharukan. Tetapi pertemuan ini akan menjadi lebih mengasihkan jika aku memisahkan kalian untuk selama-lamanya. <laughs> Bibi Lastri. Turunlah kakak Nim. Biarlah kita menghadapi wanita jahat itu dengan sebaik-baiknya. Berhati-hatilah, Tuan, eh, Tuan Saka. Ah, kasihan sekali kau laki-laki bodoh. Anakmu tidak mengakuimu sebagai ayahnya. Bibi Lastri. Ah, Kau membentakku, Kayan? Kau marah aku mengatakan demikian? Hmm? <laughs> Apapun perasaanmu, malam ini sesungguhnya merupakan malam kematian ayahmu. Malam kematian laki-laki yang telah menjadi penyebab kematian dua orang muridku di kota Rupada. Kematian mereka semua adalah justru karena ulahmu, Lastri. Ibu. Ya, ya. Engkau itu Wulan. Raden Sakapalwaguna Raden Manggala dan tidak terkecuali Lastri menjadi terkejut mendengar suara yang amat mereka kenal. Suara itu memang suara anting bulan. Tapi bagaimanakah ia bisa tiba-tiba berada di hadapan mereka? manakah engkau berada sekarang? Ibu begitu mencemaskan keadaanmu, nak. Oh, Dewata, apa yang akan terjadi dengan anakku Kayan? Kalau ia dibesarkan oleh Lastri yang telah dirasuki oleh roh nenek Rangkis. Oh, Dewata, kemana lagi aku harus mencarinya? Aduh Pak, <laughs> saya batuk Pak. <laughs> Bagaimana ini Pak? <laughs> Minum nih, bombat. Kau akan sembuh. Apa Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya. Kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Pharma. bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.